Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, saya mohon bertanya pertanyaan ringan ya. tentang kegelisahan hari ini dan yang akan datang yang kami jalani dalam hidup. Siapa pemimpin saya sebenarnya di hari ini, Bu ya? Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kita yang sesungguhnya pemimpin kita adalah Nabi SAW Al-Quran dan Al-Quran pegangannya itu pemimpin yang menghantarkan kita kepada Allah kemudian ditarik ke bawah adalah semua orang yang dekat kepada Nabi yang mengajarkan kita kenal Nabi adalah pemimpin kita ulil amri, ulama kemudian juga ada pemimpin lahir kita pemimpin lahir yang semestinya pemimpin lahir adalah juga pemimpin batin kalau zaman dulu seorang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang alim mujtahid Imam Ali bin Abi Thalib seorang alim dan mujtahid Sayyidina Uthman pun demikian mestinya seperti itu akan tapi dalam kenyataannya begitulah Allah atur bukan berarti agama harus dipisah dari urusan siasat politik tidak bisa dipisah bahkan dalam agama sendiri adalah muatan politik artinya di dalamnya adalah nilai-nilai politik politik artinya apa mengatur umat bukan politik itu diartikan membohongi kalau bohong dilarang oleh Islam politik yang maknanya adalah mau mensiasat untuk mengatur umat ini dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian pemimpin kita dalam urusan dunia kita, lahir kita, termasuk ya uh, atasan kita, ya pemimpin kita adalah ya selama ini ya presiden kita adalah pemimpin kita. Maka kita wajib patuh kepada presiden dalam hal kebaikan. Tapi kalau kemungkaran nggak boleh patuh dengan ibu kita juga nggak boleh patuh kalau itu haram dengan guru pun kalau guru ngajari yang haram pun tidak boleh patuh presiden pun sama gak boleh kita patuh kalau itu haram cuman ya itu pemimpin kita kalau ta'ata lima khulukin fi maksiatil gak boleh kita patuh dengan makhluk yang namanya presiden sekalipun atau orang tua sekalipun atau guru sekalipun kalau untuk bermaksiat kepada Allah tapi yang jelas itu adalah pemimpin kita bagi dalam urusan akidah kita ahli sunnah tibal jamati Pemimpin yang sah wajib kita patuh. Pemimpin yang sah wajib kita patuh. Tapi segala sesuatu yang bertentangan dengan agama kita nggak boleh patuh. Kita harus protes, menjelaskan, menyelamatkan. Justru tanda cita kita kepada Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Presiden adalah tanda cinta kita. Apakah cinta ini diterima atau tidak? Ini urusan dia, urusan tanda cinta kita adalah mengingatkan kalau dia salah, menegur kalau dia salah. Karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Presiden kita kan seorang Muslim, kita inginnya dia juga masuk surga. Maka kami senang dengan sebagian ulama yang dengan berani mengingatkan. Karena sebetulnya manfaat untuk dia, manfaat untuk wali kota kita, manfaat untuk bupati kita. Semuanya perlu diingatkan, jangankan kok presiden. ustadznya pun kalau salah perlu diingatkan, bukan belajar ustadz itu sudah nggak bisa diingatkan sama ini sama kita di hadapan Allah perlu kita watawasobil haki saling mengingatkan dengan kebenaran itu harus Cuman kita harus tahu kedudukannya. Dia adalah seorang pemimpin. Bapak kita adalah bapak. Bapakmu adalah bapakmu sampai kapanpun. Kamu harus punya adab kepada bapakmu. Adapun jika di saat menemukan kesalahan, kewajiban menegur itu lain babnya. Harus menegur. Tentunya dengan cara yang baik. Jadi sudah diatur oleh Allah dalam hidup ini. Bahasanya ada istri, ada suami. Kau istri sepanjang waktu ya tetap jadi istri, nggak berubah jadi suami. Imammu adalah suamimu. Lah imam saya lemah Imam saya tidak ngerti apa-apa. Ya kamu bantu, nggak bisa kamu mengambil jadi imam nggak ada. Tinggal kamu dukung suamimu jadi imam yang baik. Anggap saja kita punya pemimpin, anggap saja seandainya pemimpin tidak ngerti ilmu agama dan sebagainya. Tugas para ulama yang mendekati mereka untuk ngajari. Jadi tetap itu pemimpin. Kita tidak mengajari keluar dari pemimpin yang sah. Karena dalam dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaati tidak diperkenankan kita keluar dari imam. Bahkan seandainya imamnya fajir pun awas hati-hati kalau keluar karena kalau keluar dari pemimpin yang sah itu menjadi sebab cekcoknya bangsa ini perpecah belahan pertumpah darahan sehingga semuanya pengen jadi pemimpin sehingga perang paregrek <laughs> perang keluarga perang suku nanti berbahaya sekali ini bisa terjadi di masyarakat ini maka tetap pemimpin kita adalah dalam urusan kendaraan adalah bapak presiden kita maka dari itu tugas anda adalah jika beliau salah anda mengingatkan Paling tidak Anda mulai dengan doa. Anda mendoakan tidak? Semoga Allah berikan hidayah dan sebagainya. Tapi ingat, dia adalah Pokoknya selagi pemimpin Anda adalah orang yang beragama Islam, ingat Anda harus anggap sebagai pemimpin. Tapi ingat, tidak ada pemimpin kita kecuali orang yang beragama Islam agama karena kita seorang muslim. Kalau ada orang Nasrani mengangkat orang Nasrani itu haknya dia. Kalau orang Nasrani kemudian kok mau dengan pemimpin yang Islam juga haknya dia. Atau mungkin dalam bahasa Kristen ya salahnya dia kan gitu sama kalau orang Islam mengangkat seorang muslim ya itu hak kita kalau seorang muslim mengangkat orang di luar muslim ya salah kita itu sama orang Nasrani itu kalau mengangkat orang muslim sebagai pemimpin ya salahnya dia ngapain kamu angkat orang Islam sebagai pemimpin kan begitu uh, kan. kan semuanya punya aturan masing-masing Islam maka lu tapi ini ada calon pemimpin calon bupati tempat saya orangnya baik misalnya kami himbau mungkin orang Nasrani ada Nasrani seperti Najasyi kan ada ada Buya di tempat saya seorang calon wali kota baik dengan kita dia suka membantu pondok membantu masjid dan sebagainya ngumrohkan ustad-ustad Masya Allah maka ketahilah kebaikan seseorang tidak boleh anda tolak dan anda harus mencukuri maka calon bupati itu atau calon gubernur itu yang menurut anda baik anda punya kewajiban mendoakan doanya sederhana ya Allah semoga calon pemimpin yang namanya pak siapa itu yang agama Nasrani itu ya Allah kau beri hidayah sehingga masuk Islam karena dia baik sebab kalau dia belum masuk Islam saya tidak boleh memilih dia ya Allah anda harus komitmen begitu kalau ternyata dia tidak masuk Islam anda tidak boleh memilih tapi kan anda sudah membalas budinya dengan berdoa tadi tapi kalau ternyata dia tetap jadi pemimpin, mau jadi pemimpin kok tidak masuk Islam, Anda punya iman, tidak boleh memilih. Anda sudah berdoa, tapi kok belum masuk Islam, berarti belum dikabulkan dia jadi pemimpin Anda. Tapi kalau Anda masih memilih dia, ya salah. Dia baik. Dia baik. Katanya, wah dia membantu kita. Bangun 16 pondok, 600 pondok dibangun dan sebagainya. Anggap saja semacam itu. Maka dari itu tugas semua adalah membalas kebaikan dia dengan kebaikan, dengan mendoakan perilaku dengan dia yang baik. Iya, tapi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi menantu Anda nggak bisa. Ini babnya lain. Apakah serta merta tetangga Anda yang baik itu lalu Anda lalu jadi menantu Anda? Kan enggak. Ada aturannya dalam hal ini. Baik, itulah urusan kita dengan pemimpin kita. Sisi lain, kita harus punya keyakinan bahasanya lihat keyakinan ini penting itu yang menjadikan kita tuh berani melangkah kalau kalau sudah anda menjalani semua dengan prosedur nggak ada istilahnya kalah anggap saja anda sudah berjuang misalnya di tempat kita pemimpinnya ada dua misalnya calonnya ada seorang muslim sama seorang nas Nasrani anda sudah berjuang. Pertama apa? Wah, calon Nasrani baik kepada Anda. Anda sudah berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Ternyata pada akhir hari pemilihannya, tak taunya kok dia belum masuk Islam. Maka Anda tidak boleh memilih. Kemudian Anda memilih yang beragama Islam, kewajiban Anda. Kemudian setelah itu, waduh setelah saya pilih kok lupa dengan saya. Tapi kamu Anda tidak dilupakan oleh Allah. Itu yang harus kita pikir. Urusan kita dengan Allah Kalaupun tidak berhasil di dunia, maka karena Anda telah benar cara memilihnya, Anda dijadikan orang berhasil nanti di di akhirat. Itu yang paling penting. Yang penting ikuti prosedur. Gambarnya ringan saja. Anda punya anak perempuan, cantik solehah. Dilamar dua orangnya satu Nasrani, yang satu Muslim. Yang Nasrani baik, dia cukup rezekinya dan sebagainya. Yang Muslim belum tampak kebaikannya, tapi juga tidak tampak kejahatannya Mana yang Anda pilih? Muslim. Itu sudah benar Anda memilih. Biar kalau ternyata muslim itu tiba-tiba golem dan sebagainya, itu bukan salah di dalam Anda memilih dia. Bukan salah Anda memilihnya itu iman. Lah kok dia dolim dan sebagainya? Mungkin kalau saya dipimpin oleh ah, kalau anak saya menikah dengan yang Kristen baik, oh enggak, belum tentu bisa lebih dari itu karena kedoliman yang paling dahsyat adalah bukan memukul dan sebagainya. Kedoliman yang paling dahsyat adalah di saat kita diajari untuk ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Nabi SAW, dolim yang dahsyat. Karena apa? Akan mengajari anak kita untuk masuk neraka selama-lamanya. Kalau ditepeleng itu hanya di dunia saja. Kalau sabar jadi pahala tinggi. Tapi kalau sudah menjadi orang yang tidak beriman, na'udzubillah. Maka inilah yang harus kita yakini bahwasanya kita patuh dengan agama, patuh dengan ajaran Allah. Ini penting menjadi sebab keselamatan kita nanti di akhirat dan kadang oleh Allah pun diberi oleh Allah hiburan apa pahalanya kebaikannya itu diberikan kepada kita di saat berada di dunia